walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Selalu kita mohon kepada Allah ikhwatal iman cahaya ibadah agar kita terus dibimbing oleh Allah, diperbaiki oleh Allah. Allahu akbar walillahil ham. Sehingga semakin hari semakin dekat dengan jadwal kematian, kita semakin saleh, semakin senang ibadah, semakin mulia akhlak Semakin berkah hidup kita, rumah tangga kita, rezeki kita, lagi senang-senang yang mendekat kepada Allah, lalu diwafatkan oleh Allah. Itulah cita-cita kita. Cita-cita Arifin. Cita-cita semua ikhwatal iman cahaya ibadah. Kalau itu cita-cita kita, kita duduk ngaji lagi, ngaji lagi, ngaji lagi. Karena ingin baik terus. Hikmah zikir. Senang Arifin menyampaikan ini. Karena semua kita senang berzikir. Orang kalau senang zikir, kalau dibahas zikir, senang. Orang kalau sudah cinta Allah, apa saja yang Allah sampaikan dia akan senang. Dibacakan Quran, senang. Salat, senang. Karena menghadap Allah. Nah, zikir itu buah dari ma'rifatullah. Karena dia mengenal Allah, apal sifat asma'nya, semakin cinta. Orang kalau sudah cinta, aksaru zikri, akan sering-sering menyebut kekasihnya. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang disebut-sebut oleh kekasihnya? Ada getaran-getaran kolbiyah. Apalagi dibacakan ayat-ayat kekasihnya. Senang dia mentadaburkan Al-Quran. Makanya baca Quran juga bagian dari zikir. Ah, orang kalau sudah senang zikir, terdorong senang ibadah. Karena esensi ibadah itu zikir. Innani أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري Sesungguhnya aku adalah Allah Tiada Tuhan kecuali hanya aku Beribadahlah kepadaku Dirikan sholat untuk mengingatku Berdiri ingat Allah Ruku, ingat Allah. Iktidal, ingat Allah. Sujud, ingat Allah. Salam, ingat Allah. Di mana, kapan, bagaimanapun, ingat Allah. Alladzina yadhkuruna Allah Qiyamau wa ku'udau wa ala junubihim. Whenever, however, Wherever dia selalu ingat Allah Hingga ibadahnya kusuk karena ingat Allah menatapnya Ingat Allah mendengarnya Ingat Allah memperhatikannya Ia pun semangat dorongan yang berikutnya beramal saleh Bekerja jadi sungguh-sungguh jujur Kenapa? Karena ditatap oleh Allah ada bos, nggak ada bos, dia jujur. Nggak mau dusta dalam timbangannya. Kenapa? Karena ditatap oleh Allah. Nggak berani bohong. Karena didengar oleh Allah. Tuh, buah dikir. Amal solehnya jadi bagus. Allahu Akbar. Orang lain dah lihat, dia jalan ke masjid, lihat sampah, dia angkat, karena Allah melihatnya, dia buang sampah pada tempatnya. Masuk WC umum yang jorok, dia bersihkan. Nggak ada yang lihat. Bahkan dia sengaja bawa wangi-wangian buat WC umum itu. Karena Allah menatapnya. Jadi, eh, ikhlas itu bukan nggak ada pamrih. Justru ikhlas itu pamrih banget pamri banget pada ridha Allah. Tuh sifat orang dari berzikir itu. Semangat amal saleh, buahnya akhlak mulia. Anta Rahim Ya Rahman Ya Rahim Ketika menyebut Ya Rahman Allah berikan sifat pada dirinya Sifat apa? Ar-Rahman Ar-Rahman itu artinya apa? Pengasih Sifat kasih Ar-Rahman artinya apa? Ar-Rahman itu pemberi, sifat memberi. Ar-Rahman itu artinya pak Dermawan. Sifat dermawan. Makanya orang yang ya Rahman akan punya sifat senang memberi, senang mengasihi, senang berderma. Ar-Rahim. Allah percikan sifat kasih, penyayang pada dirinya. Dia penyayang pada keluarganya, penyayang pada sahabatnya. Nah orang kalau sudah penyayang, lembut, sopan, santun, tutur katanya lembut, penyayang, gak mudah marah, Al-Malikul Kudusus Salam ah, Maunya nyelamatin terus Maunya nolong terus Ah berbuah semua Itu buah jikir alaknya mulia Karena dia menyebut Al-Asma Al-Asma itu sama langit Husna terindah Jadi nama Al-Asma Al-Husna itu nama-nama tertinggi lagi terindah dalam surah al arab ayat 180 berdoalah dengan nama-nama Allah yang tertinggi lagi terindah walilail asma'ul husna pada urubiha. Maka lahir sifat-sifat mulia itu. Nah, itulah hakikatnya zikir itu apa? Taat. Ada yang tanya, kalau gitu siapa sih orang yang berzikir? Mahwa zakir, azakir wal muti' orang yang taat kepada Allah. Wa man lam yuti'hu Siapa yang tidak taat dia bukanlah orang yang berzikir. Berarti masih zikiran. Bagaimana mungkin orang zikir itu maksiat? Dia ingat Allah kok. Ingat akhirat, ingat alam kubur, ingat bahwa dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Bagaimana dia maksiat? Maka itu zikir mengundang surga sebelum surga. Lazatu zikrillah itu sudah mengundang surga sebelum surga. Kelezatan dalam berzikir kesenangan dalam ibadah, semangat amal soleh, kemuliaan akhlak. Menyebut nama Allah saja senang bukan main. Bagaimana berjumpa dengan Allah? Fadkurullah kadikrikum abakum awatsyadajikara. Berzikirlah kalian kepada Allah sebagaimana kalian menyebut-nyebut membangga-banggakan ayah ibu kalian. Atau lebih indah dari itu, ayah, ibu, abah, mama, ya Rahman, Ya Rahim Ya Salam Ya Nur Ya Hanan Ya Manan Menyebutnya bahagia Bagaimana kalau berjumpa dengannya Karena itu puncak daripada surga Puncaknya surga Jadi surga, surganya surga Lika Allah, berjumpa dengan Allah Allahu Akbar Tidak habis-habisnya kita membahas tentang jikir ini dan kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, Allah senangkan hamba itu selalu berzikir. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ampuni kami ya Allah. Maafkan Arifin ikhwatul iman. bilai taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah Walhamdulillah.